بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا متقبلا ونجاة في الدنيا والآخرة آمين وبالسند المتصل إلى الإمام إلى الإمام ابن حجر الأسقلاني رحمه الله تعالى أنه قال في كتابه نزحة النظر إلى قوله وما تخلفت إفادة العلم أنه كان مشهورا فقط dengan sanad yang tersambung kepada Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Nuzhatun Nazar sampai ucapan beliau yaitu wa ma takhallafat ifadatul ilmi an kana masyhuran faqat. Di pertemuan sebelumnya kita sudah masuk ke pembahasan tentang pembagian khobar itu terbagi kepada khobar mutawatir dan ahad. Ahad belum disampaikan, belum dikaji, belum dibahas oleh Imam Ibn Hajar. di dalam kesempatan kali ini kita masih mengkaji pembagian khobar yang pertama yaitu mutawatir. Pembagian khobar berdasarkan jalur, jumlah jalur atau banyaknya jalur yang sampai kepada kita. Yaitu sekarang kita sedang masih dalam pembahasan pembahasan khobar mutawatir. Nah, disampaikan sebelumnya atau pertemuan di pertemuan sebelumnya bahwa eh, khobar mutawatir ini memiliki empat syarat agar bisa dikatakan sebagai khobar mutawatir di antaranya jumlah yang sangat banyak yang mem memustahilkan sepakatnya para perawi atas kedustaan juga disampaikan secara seimbang sama dari mulai awal sampai akhir juga mustanadnya atau sandarannya penyampaian mereka adalah penyampaian khobar dengan cara atau pada suatu yang hissi, suatu yang mahsus atau suatu yang bisa dirasakan oleh panca indera. Dalam hal ini khususnya adalah eh, apa yang bisa disaksikan dan apa yang bisa didengar. Ini secara aglabiahnya ketika seorang perawi, para perawi hadis menyampaikanlah menyampaikan apa yang dilihat dan menyampaikan apa yang didengar. Juga syarat keempat terakhir adalah eh, khobar tersebut memberikan faidah ilmu yakin, yaitu yakin akan kepastian khobar tersebut. Nah, Imam Ibnu Hajar melanjutkan wama dan apa-apa maksudnya khobar takhallafat yang tertinggal yang tidak ada apa ifadatul ilmi memberikan faidah ilmu maksud ilmu yakin suatu khobar yang tidak ada ilmu yakin anhu darinya khobar darinya ma karena ada khobar itu masyuron fakot maka disebut masyhur saja Nah, ketika suatu khobar dia memenuhi syarat tiga syarat di antara empat syarat tadi, yaitu jumlah yang banyak, juga apa namanya diriwayatkan secara seimbang dari awal sampai akhir jumlah-jumlah yang banyak disampaikan penyampaian dengan sesuatu atau penyampaian khobarnya pada sesuatu yang mahsus sesuatu yang bisa dirasakan oleh panca indera entah yang bisa didengar atau bisa dilihat namun tidak memenuhi syarat keempat yaitu syarat ifadatul ilmi yaitu khobar tersebut tidak memberikan faidah, keyakinan, makna bahwa khobar tersebut memberikan penyampaian atau informasi keyakinan, ilmu yang yakin akan kebenaran informasi tersebut. Nah, kalau sampai khobar tersebut tidak memenuhi syarat keempat, tidak memberikan faidah eh, ilmu yakin, Ya, keyakinan akan kebenaran khobar tersebut maka tidak disebut sebagai khobar mutawatir namun dikatakan disebutnya adalah khobar masyhur saja nah fakullu mutawatirin maka setiap khobar mutawatir itu masyhurun pasti masyhur nah, setiap khobar yang mutawatir pasti masyhur istilah mutawatir itu pasti juga otomatis mencakup masyhur namun mingori aksin tanpa selainnya, tanpa kebalikannya. Nah, bukan sebaliknya. Nah, ketika dikatakan khobar mutawatir pasti masyur, namun tidak setiap yang masyur itu mutawatir. Nah, ini yang dimaksud dari penyambutan istilah mutawatir dan masyur. Setiap mutawatir adalah masyur, namun setiap masyur belum tentu mutawatir. Nah, kemudian wakadayukol sudah sungguh telah dikatakan yang adalah tambahan <clears throat> nah inna syuroto jadi kan disampaikan bahwa ketika khobar memenuhi prasyarat maka otomatis memberikan faidah ilmu nah ini apakah mutlak seperti itu nah kalau pada yukola sungguh dikatakan inna syurot inna syurotol arba'ata sesungguhnya syarat yang empat tadi yang sebutkan tadi yaitu dijumlah jumlah dengan jumlah yang banyak yang memustahilkan berdusta juga jumlah tersebut seimbang seimbang ini seperti yang dijelaskan sebelumnya bukan artinya harus sama betul persis enggak tapi secara ini tidak jauh beda e, eh, paut tidak terpaut dengan jumlah yang berbeda khususnya jumlah tobako awal dan kedua dan selanjutnya ini tidak terpaut dengan jumlah yang jauh berbeda itu maksudnya sama itu seperti itu yang kedua tadi adalah di jumlah perawinya adalah sama dari awal sampai akhir yang ketiga adalah sandaran penyampaian khabar mereka adalah suatu yang mahsus yang tepat memberikan faedah ilmu nah ketika empat syarat ini idha hasolat ketika ada sampai terpenuhi istal zamat maka berkonsekuensi apa empat syarat itu al ilmi sampainya ilmu yakin nah, kalau empat syarat ini terpenuhi otomatis konsekuensinya melazimkan memberikan faedah ilmu wa huwa dan ia ia apa namanya uh, penyampaian penjelasan tadi itu kazalika seperti demikian wa huwa dan ia sampainya ilmu kazalika seperti demikian itu sampainya ilmu yakin fil ghalibi secara umum nah secara umumnya memang seperti itu kalau empat syarat terpenuhi otomatis konsekuensinya maka memberikan faedah ilmu secara umum seperti itu namun lakin akan tetapi kode tata khallafu telah atau terkadang terkadang tertinggal apa memberikan faedah ilmu terkadang tidak memberikan faedah ilmu anil ba'di dari sebagian sebagian khobar yang lain lima niin karena ada sesuatu yang mencegah nah menurut Imam Ibn Al-Asqalani Nah, walaupun umumnya seperti itu, namun bisa saja karena ada suatu hal yang mencegah, ada mawani. Nah, terkadang memang suatu khobar, walaupun terpenuhi pasar tersebut, belum tentu memberikan faidah ilmu yakin. Nah, ini pembahasannya ada lebih khususnya dijelaskan lebih khusus nanti di ilmu usul fikih khususnya. Kemudian intinya Imam Ibnu Hajar Asqalani hanya menyampaikan sekilas intinya bahwa empat syarat ini kalau terpenuhi bisa memberikan faedah ilmu yakin namun tidak ini adalah biasa saja secara umumnya bisa saja dalam beberapa kondisi tertentu karena ada mani ada pencegah ada mawani walaupun terpenuhi empat syarat ini belum tentu memberikan faedah ilmu yakin waqada wadoha dan sungguh telah jelas bihada dengan ini maksudnya ini takrir ini penetapan apa ta'rifu tau tariful mutawatiri definisi mutawatir. Penjelasan sebelumnya yang panjang tadi sebelumnya di pertemuan sebelumnya juga sudah dibahas terus pembahasan dengan empat syarat dan sebagainya. Ya, ini menjelaskan definisi mutawatir. Nah, wakhilafu dan berbeda dengan mutawatir. Wakhilafu ini maksudnya adalah selain khobar mutawatir yaitu khobar ahad yang terbagi secara umumnya maksudnya adalah terbagi ke dalam khobar eh, masyhur, aziz dan Gori. Jadi khilafu itu selain khobar mutawatir artinya adalah khobar ahad, qad yaridu terkadang datang apa khobar, terkadang sampai apa khobar itu bila hasrin dengan tanpa batasan. Maksudnya sampai khobar tersebut dengan jumlah yang tanpa batasan, jumlah batas yang banyak tanpa batasan. Aiduan juga, lakin akan tetapi maaf di ba'di surut disertai tidak terpenuhinya sebagian syarat dari pasal tersebut. Nah, kata Imam Ibn Hajar Asqalani beliau menyampaikan, nah selain khobar mutawatir disebutnya adalah khobar ahad, tidak akan dibahas di di setelahnya. Nah, khobar ahad atau khobar selain mutawatir, nah ini terkadang terkadang dia sampai kepada kita dengan jumlah yang banyak perawinya. Namun disertai juga tidak terpenuhi di antara beberapa syarat dari empat syarat tersebut. Dia ada khobar, tingkatannya adalah selain khobar mutawatir, yang mana dia jumlahnya sangat banyak, perawinya sangat banyak, dengan tanpa batas misalnya jumlah perawinya banyak, namun tidak terpenuhi beberapa syarat di antara empat syarat mutawatir tadi. Nah, untuk istilah khobar ini ini dikatakan oleh sebagian ulama tidak ada istilah khusus. Jadi Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Nizatun Nazar menyampaikan pembagian khobar berdasarkan jumlah jalur yang sampai kepada kita ini menyebutkan satu kondisi khobar selain mutawatir yang diriwayatkan dengan jumlah yang banyak tapi tidak memenuhi empat syarat. Nah, untuk khobar jenis ini tidak ada istilah khusus di kalangan muhadisin. Makanya sebagian ulama uh, mengkritik atau mungkin memberi masukan dalam hasyiah dan sebagainya berikan masukan bahwa apa yang disampaikan oleh Imam Hajar ini tambahan ini sejatinya adalah tambahan dari sebagian ulama khususnya ulama uh, usul fikih yang memang ada pembahasannya itu mereka menambahkan sesuatu yang memang tidak ada istilahnya di kalangan muhadisi nah ini itu eh, yaitu khobar yang diriwatkan secara atau dengan jumlah yang banyak tapi tidak memenuhi beberapa syarat khobar mutawatir. Tidak ada istilah khusus dalam hadis ini tapi Imam Ibn Hajar menyebutkannya dalam kitabnya ini yaitu satu Nazar. Nah, kemudian dalam melanjutkan au ma'ahasrin atau disertai batasan ada juga ada batasan perawinya. Kalau tadi tidak ada batasan, tapi tidak memenuhi empat syarat, salah satu dari empat syarat mutawatir. Nah, yang selanjutnya yang ketiga yang kedua kalau menurut istilahnya muhadisin disertai batasan bima dengan apa-apa maksudnya khobar fauk atau perawi fauqal isna ini di atas dua orang ai maksudnya bisalah satin tiga paso dan lebih ya, tiga orang atau lebih malam tajetami selama tidak terpenuhi tidak memenuhi atau tidak terpenuhi apa syurutul syurutut tawaturi syaratnya khobar mutawatir. Nah, pembagian yang ketiga atau pembagian kedua menurut muhadisin karena di kalangan muhadisin eh, apa yang disampaikan Ibnu Hajar Imam Ibnu Hajar Asqalani yang tadi itu khobar disampaikan dengan jumlah yang banyak tapi tidak memenuhi empat syarat di antara memenuhi tidak memenuhi syarat di antara empat syarat tawatir ini tidak ada penamaan di kalangan muhadisin. Nah, itu kita akan ahlu, uh, usul ada cuma di kalangan muhadisin tidak ada istilah khusus nah kemudian yang ketiga yaitu periwayatan khobar dengan jumlah periwayatan yang terbatas ada pembatasan namun jumlah batasan itu di atas tiga eh di atas dua mohon maaf di atas dua yaitu tiga atau lebih nah, malam tajetami namun tidak terpenuhi syarat mutawatir nah untuk Khobar jenis ketiga ini dinamakan istilahnya adalah khobar masyhur. Nah, di kalangan muhadisin dinamakan istilahnya adalah masyhur. Jadi istilah yang istilah kedua yang ada namanya menurut muhadisin yaitu adalah khobar ahad yang mana diriwatkan dengan jumlah yang terbatas tapi jumlahnya di atas dua yaitu tiga atau lebih dan tidak terpenuhi eh, syarat mutawatir itu dinamakan khobar masyhur nanti akan dibahas ada pembahasannya di pembahasan selanjutnya. Saya kita masih membahas khabar mutawatir. Nah, itu. kemudian yang ketiga menurut kalangan muhadisin au bihima atau dengan keduanya, keduanya eh, dua orang yaitu ai maksudnya bisna ini dengan dua orang fakot saja. Nah, atau khabar tersebut diriwayatkan dua orang saja. Nah, ini dinamakan di kalangan muhadisin dengan istilah aziz obar khobar aziz ada pembahasannya nanti di pembahasan selanjutnya au atau biwahidin dengan satu perawi fakot saja nah istilah yang terakhir yang keempat adalah perawatan hadis yang diriwayatkan oleh satu orang saja istilahnya di kalangan muhadisin adalah istilahnya adalah khobar gorib itu nah wal murodo dan adapun yang dimaksud biqaulina dengan ucapan kami kami Imam Ibnu Hajar ayyarida yaitu ayyarida bisnaini bahwa datang apa khobar bisnaini dengan dua orang. Jadi menurut Imam Ibnu Hajar menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan tulisan kami, yang dimaksud kami, ucapan kami bahwa khabar tersebut disampaikan dua orang, ai maksudnya ala yarida atau alla yarida bahwasanya tidak datang apa khabar bi aqalla min huma lebih sedikit daripada dua orang. Nah, khobar tersebut maksudnya adalah tidak kurang dari dua orang. Khobar tersebut diriwayatkan tidak kurang dari dua orang. Itu maksudnya seperti itu. Nah, fa'in waroda maka jika datang apa khobar bi'aksaro dengan lebih banyak fi ba'dil mawadi'i di sebagian beberapa tempat minasana luar wahidi dari sanad yang satu dari satu sanad tapi ada penambahan berapa tobako berapa tempat Nah itu ya yaduru tidak mengapa, tidak berbahaya, tidak mengapa. Kenapa? Karena idil akolu karena idil akolu jika uh, idil akolu ketika itu al akolu yang paling sedikit fi hadal ilmi di dalam ilmu ini maksudnya ilmu soal hadis itu ya kodi menghukumi menjadi acuan yang dijadikan acuan atau yang menghukumi al aksari atas yang banyak. Nah, maksudnya bahwa yang dimaksud Imam Ibn Hajar Asqalani ketika beliau menyebutkan bahwa khobar ini diriwayatkan oleh dua orang saja, itu maksudnya adalah khobar tersebut diriwayatkan tidak kurang dari dua orang. Maksudnya dari semua tobakoh dari awal sampai akhir, baginda Rasulullah SAW sampai kepada kita atau sampai kepada penulis kitab Ummahad, Imam Qutbus dan sebagainya. Nah, di tobakoh tobakoh tersebut perawinya tidak kurang dari dua orang. Nah itu, maksudnya seperti itu. Nah, adapun jika ada lebih dari dua orang, misalkan tiga atau empat di beberapa tempat tobako, selama itu masih satu sanad, itu tidak mengapa. Nah, kenapa? Karena yang jadi acuan tolak ukur dalam ilmu sholat hadis adalah pertimbangan yang paling sedikit. Karena yang paling sedikit menghukumi yang banyak. Maksudnya ini. ketika hadis tersebut apabila dihukumi dinamakan sebagai hadis yang aziz, khobar yang aziz, ini harus memenuhi syarat bahwa dari mulai awal sampai akhir hadis tersebut atau sanad tersebut ini perawinya tidak kurang dilewatkan dari dua orang. Kenapa? Karena kalau kurang dari dua orang maka gugurlah definisi atau kategori dimasukkan ke kategori khobar aziz. Jadinya apa? Khobarnya adalah khobar gori karena dilewatkan salah satu orang. Jadi minimal setiap tobako itu minimal jangan kurang dari dua orang. Adapun kalau lebih, misalkan di tobako yang pertama ada tiga orang, tobako kelimatnya ada empat orang, tobako selanjutnya ada enam orang, atau misalkan ada tiga orang, yang penting lebih dari dua, ini tidak mengapa. Karena yang jadi tolak ukur adalah apabila hadis tersebut atau sanad tersebut dikategorikan khobar tersebut dikategorikan sebagai khobar aziz, maka yang ditolak ukur adalah dilihat dari jumlah yang paling kecil. Yang pertimbangan adalah al-akol, jumlah yang paling sedikit bukan yang paling banyak adapun yang paling banyak lebih dari tiga dua tidak jadi tolak ukurnya. yang ditolak ukur adalah yang jumlah paling sedikitnya itu dua jadi kategori yang disebut khobar tersebut dikatakan sebagai khobar aziz adalah apabila salah satu tobakohnya ada yang diriwatkan oleh dua perawi saja kalau lebih tidak mengapa kalau kurang berbahaya karena akan berubah menjadi gorib nah minimal dua orang yang tolak ukur adalah yang jumlah yang paling sedikit kaidah jadi kaidah dalam ilmu salah hadis bahwa yang jadi ukur adalah jumlah yang paling sedikit, bukan berat yang paling banyak. Itu kaidah penting. Nah, kemudian fal awalu maka adapun yang pertama, yang dimaksud yang pertama yaitu penyampaian khobar dengan tanpa jumlah batasan yang memberikan faidah ilmu itu al mutawatiru mutawatir khobar ini kembalinya e, jauh ke belakang ini karena memang Nuzhatun Nazar ini adalah syarah dari Nukhbatul Fikar jadi Imam Ibn Hajar Asqalani memasukkan syarahnya terhadap matannya jadi seolah-olah satu kitab ini maksudnya al-awalu itu maksudnya adalah pembahasan kata-kata beliau yang pertama yaitu imma ayyakuna lahu turukun bila hasrin adadin muayyanin jadi khobar yang mana mempunyai jalur yang sangat banyak dengan tanpa batasan tertentu Nah, yaitu al awalu fal awalu maka yang pertama adalah yang itu. kobar dengan jalur periwayatan yang sangat banyak dengan tanpa jumlah tertentu. Nah, namanya apa istilahnya? Yaitu al mutawatiru al mutawatir. Itu istilahnya adalah al mutawatir. Wa huwa dan ya ya, ya al mutawatir itu al mufidu yang memberikan faidah lil yakin yakini pada ilmu yakin. Maksudnya adalah ilmu yakin daruri ilmu yakin secara doruri. Jadi khobar mutawatir itu suatu khobar yang diriwayatkan yang mana jalur periwayatannya sangat banyak dengan tanpa batasan tertentu. Istilahnya adalah al-mutawatir. Yang mana mutawatir adalah memberikan faidahnya memberikan faidah ilmu yakin secara daruri. Secara darurat memberikan informasi yang meyakinkan akan kebenaran informasi tersebut, akan kebenaran khobar tersebut. Nah, Fa'akhroja maka mengeluarkan Nah dari definisi Bahwa mutawatir memberikan faidah ilmu yakin daruri Fa'akhroja maka mengeluarkan Apa definisi Atau apa ilmu yakin daruri an nazoriya pada ilmu yakin secara nazori. Jadi ada istilah ilmu yakin secara daruri Artinya ilmu yakin secara darurat Ada ilmu yakin secara nazori Artinya secara e, pertimbangan penelitian nazor melihat mempertimbangkan mengkaji nah itu nazar nah jadi artinya apa kalau dikatakan bahwa khobar mutawatir adalah khobar yang memberikan faidah ilmu yakin secara daruri maka ini mengeluarkan definisi eh, pendapat yang mengatakan bahwa khobar mutawatir memberikan faidah ilmu yakin nazori ada pembahasannya. Alama atas apa-apa ya'ti yang akan datang apa takriruhu pembahasannya, penetapannya. Nah, kemudian al mufidu al lil ilmi yakini bisyurutihi dengan syarat-syaratnya mutawatir yang alat takut damat telah terdahulu itu empat syarat tadi. Empat syarat yang telah dibahas, yang telah kita bahas. Nah, itulah istilahnya adalah khobar mutawatir. Nah, sekarang kita bahas apa itu makna yakin yang disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Wal yakinun adapun yang dimaksud dengan yakin huwa ia yakin itu al i'tiqadul jazimul mutabik yaitu i'tikad i'tikad al jazimu yang pasti yang jazm yang pasti al mutabiku yang sesuai kenyataan. Nah, ini definisi yakin adalah keyakinan i'tikad yang pasti yang sesuai dengan kenyataan, sesuai dengan kebenarannya. Itu adalah yakin. Wahada dan adapun ini definisi yakin yang disampaikan tadi huwa iya definisi yakin itu al mu'tamadu yang pendapat yang mu'tamad itu anna khabar tawaturi sesungguhnya khobar tawatur mutawatir itu yufidu memberikan faida al ilmal daruri ilmu yakin secara doruri jadi pendapat yang mutamad menurut Imam Ibnu Asfalani Khobar mutawatir ini memberikan informasi faidah ilmu yakin secara doruri, secara darurat akan keyakinan, kepastian, kebenaran khobar tersebut. Darurat, bukan nazori bukan secara pertimbangan penelitian bukan, tapi secara darurat. Wahwa dan yang dimaksud daruri, wahwa dan ia daruri dia ya taruh dipaksa siapa insan insanu seorang manusia ilaihi pada khobar doruri pada doruri. Jadi definisi doruri adalah suatu khobar yang mana seorang manusia ini pasti tidak bisa menolaknya. Suatu yang pasti darurat untuk menerimanya informasi tersebut. itu di mana la yumkinuhu tidak memungkinkan pada manusia apa dakuhu menolak doruri tersebut, menolak ilmu doruri tersebut. Yaitu yang mana orang tersebut tidak mungkin menolaknya karena ilmu yakinnya ini, ilmu yang meyakinkan ini secara darurat memang sudah langsung bisa terima, tidak perlu pertimbangan, penelitian sebagainya. Itu definisi doruri. Nah, wakilah dikatakan la yufidu, nah, ini pendapat yang maju Jadi Imam Ibnu Hajar Asqalani lebih mengunggulkan merujikan pendapat bahwa ilmu atau khobar mutawatir memberikan faidah ilmu yakin doruri. Nah, wakil kita akan pendapat kedua yang marju menurut Imam Minhajul Asqalani, la yufidu tidak memberikan faidah apa mutawatir al ilma ilmu yakin illa nazarian kecuali secara nazari, kecuali secara secara penelitian. Nah, ini pendapat yang kedua yang marju yang dinilai marju oleh Imam Ibnu Hajar. Nah, Imam Imam Najib mengatakan mengomentari pendapat ini walaisa dan tidak ada pendapat kedua itu bisyai'in dengan sesuatu. Nah, pendapat ini tidak dianggap oleh Imam Najib Hajar Pendapat yang marju. Di annal ilma karena sungguhnya ilmu yakin bitawaturi dengan khobar yang mutawatir itu hasilun ada sampai dapat e, liman bag, kepada orang laisa yang tidak ada lahu bagi orang apa ahliyatun nazari keahlian berpikir meneliti kalami kalami seperti orang awam. Nah, alasannya beliau mengunggulkan khobar mutawatir memberikan faidah ilmu yakin doruri adalah karena ilmu yakin yang disampaikan oleh khobar mutawatir ini bisa dihasilkan hatta bisa dihasilkan didapatkan dicerna dipahami oleh orang awam yang tidak memiliki kapasitas, tidak memiliki keahlian untuk berpikir, keahlian untuk meneliti, keahlian untuk meneliti tentang perbedaan antara ilmu sholat hadis, antara khobar mutawatir, yakin, dorowi, dan sebagainya. Artinya apa? Artinya bahwa khobar yakin, eh, khobar mutawatir ketika disampaikan kepada orang yang alim atau orang yang awam semuanya menerima. Bahkan orang awam yang punya kemampuan berpikir, kemampuan ilmu alat dan untuk mencerna tentang apa khobar sampai kepadanya ini pun bisa menerimanya otomatis menerima secara darurat nah ini buktinya memang seperti itu kenyataan seperti itu nah ini hujannya Imam Ibn Hajar Asqalani bahwa khobar mutawatir memberikan faedah ilmu doruri karena ah, e, orang am, awam pun bisa mencernanya bisa menerimanya bisa memahaminya walaupun kenyataannya dia punya ilmu alat nah id ketika itu an nazaru yang dimaksud nazar yang maksud nazar berpikir mempertimbangkan meliti yaitu adalah tertibu umurin maklumatin au mazmunatin tertibu umurin maklumatin tersusunnya beberapa perkara yang dapat diketahui secara yakin au madnunatin atau yang diketahui secara persangkaan yutawassalu dijadikan wasilah biha dengan eh, perkara-perkara tersebut ila ulumin pada berapa ilmu yakin auzumin atau berapa persangkaan itu adalah maksud dari nazar yaitu perkara atau keadaan berapa hal peristiwa yang mana peristiwa itu baik yang ilm atau yakin atau persangkaan itu bisa jadikan wasilah untuk memberikan pemahaman kepada kita, memberikan informasi pada kita ilmu secara yakin atau secara persangkaan. Itu maksudnya nazar, berpikir, meneliti. Walaysa dan tidak ada filami bagi orang di dalam orang awam apa ahliyatu zalika keahlian demikian itu berpikir meneliti nazar falau kana maka jika ada apa khobar mutawatir itu nazorian nazori sifatnya nazori seperti pendapat sebagian ulama yang kedua tadi pendapat yang kedua tadi lama hasala maka tidak sampai apa khobar mutawatir lahum bagi mereka seandainya khobar mutawatir memberikan faidah ilmu yakisan nazari niscaya orang awam gak bisa memahaminya kenapa karena orang awam itu tidak punya ilmu alatnya gak punya ahliyatun nazar gak punya keahlian untuk berpikir untuk meneliti ketika ada khobar lihat mutawatir sampai kepada mereka mereka gak bisa langsung mencernanya perlu meneliti karena mereka gak punya ilmu alatnya maka mereka gak bisa memahami tapi kenyataannya sebaliknya kenyataan kenyataan uh, eh, di lapangannya berbeda dengan kenyataannya yaitu apa yaitu ketika ada kabar mutawatir nyatanya orang awam bisa memahaminya artinya apa yang benar yang rojih adalah bahwa kabar mutawatir ini memberikan faedah ilmu yakin secara dorori bukan nazori nah kemudian kita bahas perbedaan istilah antara ilmu yakin dorori dengan ilmu yakin nazori Imam Najar mengatakan wala hadan nampak biha takrir dengan Ketetapan ini berapa nuskoh naskah lafadznya dan ta'rif. Dengan definisi ini, apa al-farku perbedaan bainal ilmi doruri di antara ilmu doruri, ilmu yakin sedoruri, wa ilmin nazuri dan ilmu yakin secara nazuri Nah, apa perbedaannya? Apa? Yaitu idid doruri, id ketika itu ad daruri ilmu yakin doruri itu yufidu memberikan faidah al ilma ilmu yakin bila istidlalin dengan tanpa istidlal, dengan tanpa usaha, dengan tanpa penelitian, pencarian dalil. Nah, perbedaan pertama itu, yaitu nazor, nah, doruri memberikan faidah ilmu yakin hatta walau atau tanpa penelitian, tanpa istidlal, tanpa usaha, langsung memberikan faidah ilmu yakin. Nah, sedangkan wan nazori dan adapun ilmu yakin nazori itu yufiduhu memberikan faidah ilmu yakin Adapun nazuri memberikan faidah ilmu yakin, lakin akan tetapi ma'al istidlah disertai istidlah, disertai usaha, disertai penelitian, disertai pencarian dalil alal ifadati atas memberikan faidah. Nah, ini beda pertama. Kalau daruri memberikan faidah ilmu yakin tanpa istidlal, kalau nazari harus ada istidlal, harus ada penelitian, pencarian dalil terlebih dahulu. Kemudian eh, perbedaan selanjutnya wa anna daruri sungguhnya daruri itu yahsulu sampai terjadi liku disamin bagi setiap orang yang mendengarkan hatta orang awam wa Nazoria dan adapun sesungguhnya Nazori itulah yang selalu tidak sampai tidak terjadi ilah kecuali bagi orang fihi di dalam orang tersebut apa ahliyatun nazori keahlian berpikir keahlian nazor berpikir meneliti nah ini perbedaan kedua wa abham abhamtu sungguhnya aku Imam Ibn Hajar Asqalani menyembunyikan menyamarkan syurutul mutawatiri pembahasan syarat-syarat mutawatir fil asli dalam kitab asal yaitu kitab matan Nuh batul fikar disengaja imam Ibn Hajar menyembunyikan pembahasan ini pembahasan tentang syarat-syarat mutawatir dan sebagainya nah, Imam Hajar sengaja menyembunyikannya tidak menampakkannya tidak mengungkapkannya tidak menuliskannya dalam matan Nuh batul fikar di anak sesungguhnya sejatinya ala hadir kaifiyat di atas Tata cara ini leisa tidak ada min mabahisi ilmu isnad Bukan termasuk pembahasan ilmu isnad Ilmu hadis, ilmu hadis Bukan Nah, di beberapa naskah ada tambahan Wa inna ma huwa min mabahisi usul fiqh Di beberapa naskah Nuzatun Nazar ada tambahan kalimat wa inna ma huwa min mabahisi usul fiqh. Beberapa naskah tidak menyatukan kalimat ini. Wa inna ma huwa dan sungguhnya ini wa iya ya pembahasan mutawatir itu min mabahisi usul fiqh termasuk pembahasan ilmu usul fiqh karena pembahasan mutawatir ilmu nazori ilmu e, doroi sebagainya aslinya adalah pembahasan ilmu usul fiqh bukan pembahasan ilmu isnad pembahasan ilmu musnad bukan nah itu nah id ketika itu ali id ketika itu ilmu isnadi ilmu isnad itu yubahasu dibahas fihi dalam ilmu isnad membahas apa fi ansihatil hadisi tentang kesohihan hadis au fi atau tentang kedoifan hadis. Nah sejatinya ilmu saya itu hanya fokus membahas tentang kesohihan hadis atau kedoifan hadis. Juga liu malah agar diamalkan bihi dengan hadis auyut roka atau ditinggalkan min uh, auyut roka atau ditinggalkan apa hadis min hai maaf au roka atau ditinggalkan min haisu dari sekiranya apa sifat rijali e, sifatnya atau kondisinya beberapa rijal hadis perawi hadis Nah, gunanya ilmu isnad sejatinya selain untuk mengetahui sahih hadis, doif hadis juga digunakan agar untuk diamalkan, diamalkan atau ditinggalkan, dilihat dari penilaian keadaan kondisi para rijal hadis rawi hadis. Juga membahas wasiagul adai, membahas tentang bentuk-bentuk pelapatan, bentuk-bentuk lafaz penyampaian hadis ada. Penyampaian hadis seperti akhbar uh, sami uh, akhbarona hadasana anbaana. Nah, itu pembahasannya ada di ilmu isnad Sejatinya ilmu isnad itu pembahasannya seperti itu, bukan membahas mutawatir, suruh mutawatir dan sebagainya. Nah, wal mutawatir dan mutawatir itu la yubahasu tidak dibahas an rijalihi tentang rijalnya, tentang perawi. Karena suatu khabar yang mutawatir itu tidak perlu dibahas rijalnya. Bal bahkan yajibu wajib apa al amalu mengamalkan bihi dengan khobar mutawatir min gori bahsin dengan tanpa pembahasan sejatinya khobar mutawatir karena memberikan faidah ilmu yakin pasti akan kebenaran informasi tersebut karena saking banyaknya perawi yang menyampaikan informasi tersebut sehingga memustahilkan mereka sepakat atas suatu kedustaan makanya memberikan faidah keyakinan informasi yang pasti bahwa hadis benar informasi itu benar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam makanya wajib diamalkan dengan tanpa pembahasan adapun pembahasan rijal sejatinya itu adalah pembahasan ilmu isnad ilmu usul hadis sedangkan ilmu hadis mutawatir, khobar mutawatir itu tidak perlu dibahas rijalnya. Makanya bukan termasuk pembahasan khusus ilmu isnad, ilmu musola hadis itu termasuk pembahasan ilmu usul fikih itu yang dimaksudkan oleh Imam Ibnu Hajar Al Asqalani dalam kitabnya Nuzhatun Nazar. Yang gunanya muslim ini adalah untuk mengetahui hadis sahih, hadis doib juga untuk mengetahui apakah hadis bisa diamalkan atau ditinggalkan juga dibahas liu malah agar diamalkan bihi dengan hadis awyut roka atau di atau ditinggalkan apa hadis maksudnya membahas mana yang hadis yang sohi mana yang doib kalau sohi bisa diamalkan kalau doib ditinggalkan juga membahas tentang sifat rijal membahas yagul ada dan lain sebagainya itulah fungsinya ilmu isnad sedangkan ilmu atau pembahasan mutawatir khususnya adalah pembahasan dalam usul fiqh bukan pembahasan dalam ilmu isnad Demikian yang dapat kami sampaikan semoga bermanfaat. Allahu a'lam bishawab. Sallallahu ala nabiyil amin. Walhamdulillahirabbil alamin.